Imam Bukhari untuk penetapan isbat tentang kalamullah taala Allah mausufun bil qaul mausufun bil kalam sebagai bentuk bantahan terhadap alul bidah Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang semisal dengan mereka. Ini juga hadis yang sekarang telah kita dengar bersama. Hadis birakam sab'al wa arba'mi'a wa salasa wa tis'in 7493 Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadatsana Abdullah bin Muhammad حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بينما أيوب عليه السلام يغتسل أريانا خر عليه رجل جراد من ذهب Rasulullah SAW menuturkan tatkala Ayub ketika Ayub salam jadi Nabi Ayub ia getasilu mandi dalam keadaan orian ini apa telanjang kharra alaihi tiba-tiba jatuh pada beliau Ayub rijlu jarot kaki apa kaki belalang mindhab dari emas. Faja'ala yahsi fi saubihi. Apa makna yahsi? Hah? Apa? Apa? Masukkan, kantongi di pakaiannya. Fanadahu rabbuhu. Ini syahidnya. Fanadahu rabbuhu. Ini syahidnya. Maka Allah memanggil Ayub. Memanggil dengan apa? Dengan suara. Dengan kalam. Telah lewat bahwasanya kalamnya Allah adalah yisma. Bisautin wa harfin Didengar. Dengan suara dan dengan huruf. Fanadahu Rabbu maka Allah memanggil Ayub. Fanadahu Rabbu ini Rabbnya ini Rabbnya ini apa Rabbnya fa'il. Ya Ayub alam akun agnaituka an ammatara. Alam akun tidak aku tidakkah aku telah mencukupi kamu dari apa yang telah kau lihat Qala bala, maka Allah maka ayat berkata bala, ya Rabbi. Bala menanya Banam. Walakin lagi nabi an barokatika Kan tapi lagi nabi artinya apa tidak ada cukupnya bagiku dari barokah kepada Musa nanti saya minta tambahan barokah lagi nabi an barokatika Maknanya senantiasa butuh. Maknanya Ayub alaihissalam senantiasa butuh barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Penetapan dari hadis ini adalah fanadahu rabbuhu. Ditetangkan dalam bab ini penetapan bahwasanya Allah memiliki nida panggilan. Panggilan dengan suara yang didengar biharfin wasautin sebagaimana yang telah lewat dari pembahasan masalah ini lain dengan alul bidah mereka mengingkari tentang kalamnya Allah ya kan kalamnya adalah kalam yang kalam nafsani hei Muhammad berarti kan? kalam nafsi dan yang terkait dengan Al-Quran dan semisalnya termasuk ibarat dari kalamnya Allah. Ini kalamnya Alul Bidah Asyairah dan yang lainnya. Dan kemudian telah disebut oleh Syekh bin Bas bahwasanya pembahasannya mereka sokbun wa mut'ibun yu'zi menyakitkan, mencapekkan, menyulitkan. Ini pembahasannya lebih tentang kalamnya Allah Ta'ala. Pada dasarnya gampang, gamblang tapi dipersulit diperumit oleh alul bidah lihat kita di sini telah membahas melihat apa yang dilakukan Imam Bukhari tidak panjang lebar membicarakannya langsung datangkan hadis datangkan Al-Quran ayat terkait dengan kelamnya Allah Ta'ala tidak dijelaskan dengan penjelasan yang bulat yang rumit hadis dibawakan Ayat dibawakan cukup. Ya kan? Kenapa dijelaskan panjang lebar oleh ilm Karena sudah dibutuhkan karena kan banyaknya alul beda yang mereka bikin rumit bikin rumit tentang dalam masalah ini. Eh, hey, kok tidur kamu? Tidur sana, belakang sana. <clears throat> Berkata saya bin Baz rahimahullah taala syarah wa fihi ya ayyub ay yunadihi wa dalam hadis ini perkataannya sallallahu alaihi wasallam ya ayyub ya kan Ya Rasulullah menceritakan tentang perkataannya Allah Ta'ala Bahasanya Allah memanggil Ayub ya Ayub yunadihi Rasulullah menceritakan kepada kita tentang perkataan Allah ketika memanggil Ayub. Inilah yang dikatakan dalam kalamnya adalah terkait dengan masyiannya Allah. Ini ahadul kalam. Ahadul qaul terkait dengan waktu dan dengan siapa Allah berbicara ini adalah sifat apa? Sifat fi'liyah Asal kalam, al-qaul adalah sifat dhatiyah bagi Allah Ta'ala. Ada pun sifat filiyah Allah terkait dengan masalah kalam dan qaul terkait dengan masyiah, masyiahnya. Maka di sini dikatakan wa hadza fi qawlu ya Ayyub yunadihi. Ini sebenarnya Ba'd menjelaskan yunadi Allah memanggil Ayub. Ya Ayub alam ugnika an hadza nas hadisnya alam akun agnaitukah tapi dijelaskan oleh beliau alam ya ayub alam alam ugnika ugni fi'il mudhari kalau agna itu film mati. kalamun khosun kalam yang khusus mana nabiyyin khasin bersama nabi yang khusus. Kalam khusus maksudnya adalah lapat yang khusus. Wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupi kamu dari apa yang telah kau lihat ini? Ini kalam khusus lapat yang khusus. Dan Ayub mendengarnya. Ayo mendengarkan kalamnya Allah Ta'ala langsung. Tanpa perantara. Sebagaimana akan saya jelaskan insya berikut ini. Faqala bala walakin la ginali an barakatika. Maka berkata Ayub, bala yani enam. Dan akan tapi tidaklah la ginali artinya apa? Aku enggak pernah enggak butuh saya butuh Mana lagi nali adalah senantiasa aku bu, butuh. An barokah tiga. Jadi senantiasa aku butuh kepada barokahmu. Enggak cukup-cukup aku dari butuh dari barakah yang datang dari engkau ya Allah. Lianna inzal hadal khair minal barakah Karena diturunkannya kebaikan tadi khair yakni tadi rizlu jarot kakinya belalang berupa dari emas berupa emas ini adalah termasuk dari kebaikan dan termasuk barokah waqad anzala alai rijlan min jaradin min dahabin Allah telah menurunkan kepada Ayub rijl ini kaki kakinya belalang berupa emas Fadha min barakatillahi subhanahu wa ta'ala termasuk barakahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Walidha kana yahsu yahsu minhu Ayyub. Yani dikantongi, diambil. Ya kan? Dipahami bahwasanya dari rezeki. Li'annahu minhatun. Pemana minha? Pemberi. Pemberian. Minallahi wa ni'matun minallahi pemberian dan nikmat nikmat dari Allah taala saqaha ilaihi Allah yang membawakannya menggiringnya kepada Ayub wa min barakatihi subhanahu wa taala dan termasuk dari barokah-barokahnya Allah subhanahu wa taala lagi nali an barokatika maknanya saya senantiasa butuh ya kan Enggak ada henti-hentinya aku butuh dari barokah kamu Mafhum? Inilah yang harus kita syukuri terkait dengan masalah kebaikan. Kita senantiasa minta tambah. Minta tambahan dari kebaikan yang telah sampai kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala idza yassarallahu lil abdi minal kasbi al halal apabila ah, Allah mempermudah yassara memberikan kemudahan apabila ah, Allah memberikan kemudahan bagi seorang hamba berupa hasab hasil al halal yang halal warizq dan rezeki yang halal la haraja fi akhdihi enggak ada kesempitan enggak ada dosa dalam mengambilnya wajami dan mengumpulkannya wal infaqi dan menginfak membelanjakan dari rezeki tersebut wal ihsani minhu dan berbuat ihsan berbuat kebaikan dengan harta dengan kebaikan tadi dan rezeki tadi dari tersebut ilan nas kepada manusia makanya kita senantiasa butuh dari barakahnya Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tadi la haraja fi akhdihi wa jam'ihi. Wal infaqi minhu wal ihsani minhu ilan nas. Enggak ada dosa, enggak ada kesempitan dalam mengambil apa yang Allah berikan kemudian bagi seorang hamba berupa rezeki yang halal, usaha yang halal, dikumpulkannya, dibelanjakannya, di Infakan, ihsan, berbuat baik kepada manusia dengan apa yang datang dari Allah tadi itu kepada manusia. Ini antara beberapa faedah yang dikandung oleh hadis tadi di atas wa fi jawazul iktisal uryanan. Juga ada faedah yang lain. Jawazul iktisal mandi telanjang itu dibolehkan. Ya kan sebagian ikhwah dulu yang kita jumpai di Sumatera, daerah Sumatera di sana ada namanya kain basahan. Nah, mandi itu biasanya pakai sarung khusus kain basahan. Ya kan? Mereka memahami bahwasanya mandi telanjang itu nggak boleh atau hukumnya minimal perkara yang tercela. Sehingga di kamar-kamar mandi di sana itu disediakan kain basahan, sarung dan semisalnya. Dan di sini sebagai jawaban atas mungkin iskal yang ada sama sebagian ikhwa. Ini dibolehkan dengan landasan apa yang terkait dalam perbuatannya Ayub di sini ikrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diingkari. Apa yang dilakukan oleh Ayub Salam Tapi dengan syarat. Ya kan? Di tempat yang tertutup. Fa inna Ayyub alaihissalam iktasala uryanan Maksudnya Ayub alaihissalam mandi dalam keadaan telanjang. Wa kadza Musa alaihissalam salah uryanan. Sama saja ya ini apa? Musa alaihissalam mandi dalam keadaan telanjang. Wa kadza kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yatajarradu. Yatajarrad yakni apa? Menanggalkan pakaiannya. Melepaskan pakaiannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dulu melepaskan pakaiannya wa ya kita silu dan mandi ma'ahli bersama keluarganya tanpa pakaian fala ba'sa bidzalika fil mahalal mastur an ayunin nas fala ba'sa tidak ada enggak mengapa perbuatan tersebut mandi dalam kantolan yang tadi dalam rawat di fil mahal tempat yang tertutup dari pandangan manusia perhatikan itu fi hamamihi hamam di kamar mandi di tempat kamar mandinya fi muktasalihi fi mughtasalihi di tempat mandinya fi mahalin masturin masruun lahu masruun lahu ayat ajarrada min siyabi hatta yaghtasila di tempat yang tertutup masru disyaratkan bagi dia menanggalkan pakai dari pakaiannya supaya dia bisa mandi ada. Tajarrada Ayyub alaihissalam alaihissalatu wassalam wa hakada Musa alaihissalam wa Nabi Yuna alaihissalatu wassalam. Dikarenakan ini karena hukumnya boleh ini tajarrada. Tajarrada ini apa? Melepaskan pakaiannya siapa Ayyub alaihissalam, demikian juga Musa alaihissalam, demikian juga Nabi kita alaihissalatu wassalam. Mafhum ya ikhwah? Maka nah, itu sebagian ikhwah yang pernah kita jumpai dulu tahun 90-an berapa? Tahun 2000-an dan semisalnya banyak dia kawan-kawan di daerah Rio dan semisalnya itu kamar-kamar mereka disiapkan apa? Kain basan untuk mandi. Berupa anduk, berasar dan semisalnya. Dan ini adalah gak wajib. Mereka berdalil dengan innallaha haqqu ayastahya minhu. Sunnya Allah lebih berhak untuk di ambil malu darinya. Artinya apa? Kita harus Allah lebih berhak untuk kita malu dari darinya. Sehingga mandinya pakai kain basahan. Mahfum? Tapi yang benar adalah tidak harus bahkan dibolehkan. Dan ini jawabannya. Taib. <clears throat> <clears throat> Qala rahimahullah taala wal maksud dan yang dimaksud dengan hadis ini an Nabi sallallahu alaihi wasallam zakara annahu uryanan. Nabi sallallahu menyebutkan annahu ini bahwasanya Ayub alaihissalam telanjang wa aqarrahu wa aqarrahu yani nabi mengikrarkan namanya sunnah takririyah fi'lun takririyun perbuatan yang diakui oleh nabi tidak diingkari diceritakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diingkari disampaikan perkara tadi kepada umatnya tanpa pengingkaran dari beliau maka hukumnya bu, boleh fadalla dzalika al-an la ba'sa bitta'arri lil li ghusl janabah wa ghusl tabarrud wa ghusl yaumil jum'ah wa nahwi dzalik. Ini sebagai bukti yang menunjukkan bahwasanya tidak mengapa secara syar'i dengan telanjang untuk tujuannya mandi, mandi janabah, mandi karena tabarrud, apa tabarrud itu? Mandi supaya seger. Nah, itu namanya tabarrud. Tabarroda. yakni apa? Menggunakan air supaya segar untuk mandi. Mandi hari Jumat dan yang semisalnya. Tapi ya, ikhwah, itu diantara faedah yang dikandung oleh hadis yang telah kita baca dari masalah fikih ya terkait dalam uh, pembahasan masalah akidah diselipkan di sini disisipkan pembahasan masalah fikih ya karena apa? Karena bersinggungan dengan lafadz-lafadz yang dibawakan dalam hadis ini oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Soal ahsanallahu ilaik. Ini berkali-kali kita sebutkan di antara adab yang baik dari seorang talib mendoakan doa kebaikan kepada gurunya. Seperti seperti di sini, Ibn Bas didoakan oleh muridnya sebelum muridnya bertanya. Ahsanallahu ilaika semoga Allah berbuat ihsan kepada engkau ya Syekh. Ya kan? Qalu yu'dhini ibnu Adam. Hadis yang pertama. Menyakiti aku. Kata Allah Ta'ala, siapa? Ibnu Adam. Yusuf Budharo Karena dia mencela apa? Kemarin apa ngajar Masa atau waktu. Wa ana dahru. Kata Allah Taala saya adalah dahr. Uqallibul lail wan nahar. Penjelasan telah lewat. Dan juga dar bahwasanya dari bukan satu di nama-nama Allah Taala karena dia isim ja, jamit Isim jamit ya kan tidak mengandung kesempurnaan dan semua nama Allah dalam mengandung kesempurnaan maka dar bukan nama Allah kecuali dari mazhabnya Ibnu Hazm beliau menetapkan dar dalam nama Allah maka menurut beliau boleh seorang itu dikatakan Abdul dar karena dar dalam nama Allah dia mengambil dari sisi lafadznya saja cuma alulim yang lain membantah ya kan tidak dibenarkan perkataannya yang di sini pertanyaannya disampaikan qulu Yudin ibnu adam jawab fihi dilala ala annal abda yudzi rabbahu bima'asihi Perhatikan Yudin ibnu adam yasub dahra wa ana dahru qalibul laila wan nahar Yudin ibnu adam yasub dahra ibnu adam menyakiti aku kata Allah taala karena dia mencela masa. Jawabannya di dalam hadis ini ada dilala, ada petunjuk yang menunjukkan bahwasanya seorang hamba menyakiti Robnya dengan apa? Dengan kemaksiatan-kemaksiatannya yang dilakukan seorang hamba. Wasayyati dan beberapa kejelekannya. Akan tetapi wala yadurruhu akan tapi apa yang dilakukan oleh Ibnu Adam telah menyakiti Allah tadi tidak memandorotkan Allah Subhanahu wa taala. Yudhi wa yadurruhu. Menyakiti Allah taala tapi tidak membahayakan Allah taala. Akil, perhatikan. Wa dhararu 'alal abdi sedangkan dararnya mengenai hamba itu sendiri la yadurullah syai'an tidaklah membahayakan Allah tidaklah memadarakan Allah sama sekali sedikit pun dalilnya yaitu innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni Rasulullah SAW mengatakan innakum ya ini diskusi Terus yang Rasul sampaikan Allah Ta'ala berfirman lan tablughu durri sungai kalian gak akan sampai memadaratkan aku. Ya kan sampai mata kepada aku. Fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Artinya apa? Enggak akan usahakan enggak akan mampu sampai memadaratkan aku sama sekali. Fallau la yadurruhu syai'un. Maka Allah Ta'ala tidaklah ada sesuatu yang memadaratkannya. Tidak ada sesuatu yang bisa memadaratkan Allah SWT fawal ghaniyu wal kamilu wal qadiru ala kulli syai' maka dialah Allah adalah ghani maha kaya, maha sempurna dan maha mampu atas segala sesuatu fala yadurruhul khalqu maka tidak ada makhluk yang memudaratkan Allah Subhanahu wa taala walakin yudhil abdu bima'asihi wa syirkihi akan ya tapi dan akan tapi yu'dhihi yang menyakiti yang menyakiti Allah adalah al-abdu dengan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba dan kesyirikannya wasyirkihi perhatikan sini ayyaf ala syai'an yakrahuhullahu wa yubghiduhullahu minhu seorang hamba melakukan sesuatu dibenci oleh Allah dimarahi oleh Allah SWT wa yakunu adza minal abdil rabbihi bi ta'atihi ma harramahu alaihi wal adza ghairu darar jelasannya ada keberadaan ada gangguan terhadap Allah dari seorang hamba kepada Rabbnya adalah dengan seorang hamba tadi itu melakukan melakukan apa yang Allah haramkan atasnya sedangkan dar al adza gangguan itu selain bukan apa bukan toh bukan doror bukan madorot terhadap Allah Subhanahu wa taala ini yang diketahui Syekh bin Bas bahwasanya dibedakan antara doror dan antara ala. Allah tersakiti dengan adanya gangguan dari hambanya dengan maksiat-maksiat syirik dan kekufuran dan semisal tetapi tidak memadorotkan Allah sama sama sekali Baik. Soalun ahsanullah ilaika. Di sini tertulis gairu wadih. Maknanya pertanyaan yang terekam tidak jelas. Pertanyaan yang di suara yang direkam ini tidak jelas maka dikatakan gairu wadih. Cuma jawabannya la takunu kalladhi kalladina adau Musa babarra'ahullah. fi kalamihi. Pertanyaan tidak jelas, cuma jawabannya janganlah kalian bukan ayat Al-Qur'an, janganlah kalian seperti orang-orang yang mengganggu Musa. Maka Allah melepaskan Musa dari orang-orang yang mengganggu, yang menyakiti Musa. Ada fikalamihi. Ini pertanyaannya tidak maksud, artinya tidak terekam secara jelas sehingga tidak tertulis di sini. Terus titik-titik kemudian ditambah dengan gurwa, itu maknanya apa? teks pertanyaannya ataupun suara pertanyaannya tidak jelas dalam rekaman itu. Lanjutannya, soalun al salum al ahl uryanan mahukmuhu Itu maunya. Mandi bersama keluarga dan keadaan telanjang bagaimana hukumnya? Jawabannya Syekh bin Bas, "Idza kana ma ma'ahum ahadun ma fihi syai'un." Apabila enggak ada seorang pun bersama mereka orang-orang yang tadi mandi, dia sama keluarganya saja, enggak mafi sayun. Artinya sama istrinya. Suami sama istri mandi telanjang ini enggak masalah. Mafi sayun enggak ada hukum yang perlu disinggung dalam perkara tidak boleh. Enggak mengapa. Mahfum? luli Ayyub perkataannya Allah Ta'ala li Ayyub kepada ayub. Alam akun agnaituka an hadha hadha ingkarun alaihi fi akhdhihi Apakah ini bentuk pengingkaran? Alam akun agnaituka an hadha Tidakkah aku telah mencukupi kamu dari ini? Kaki ini. Nah itu. Kaki apa? Kaki belalang berupa emas ini. Bukankah ini pengingkaran terhadap Ayub dari Allah? Kenapa kau diambil? Jawabannya soalun yas'aluhu. Allah bertanya, bukan pengingkaran Allah ber, bertanya. Jadi ini bukan pengingkaran terhadap Ayub. Kenapa kok diambil? Tapi cuma bertanya. Allah bertanya kepada Ayub, "Faqala bala." Iya. Engkau telah, ya Allah, engkau telah memberikan aku barokah. Telah memberikan aku rezeki berupa ini yang sangat mulia aja ajaba Ayub bi bala. Dengan jawaban bala. Kenapa? Li idhari nikma li idharil fadl wa ni'ma untuk menampakkan nikmat yang datang dari Allah. Jawaban tadi untuk menampakkan keutamaan dan nikmat dari Allah taala wa lama Ayub bima arsalahu Allah ilaihi wa anzala minal barakah listafidan nasu wa ya'lamu dan supaya Ayub itu berbicara dengan apa yang Allah telah mengutusnya ya kan bima arsalahu bukan mengutusnya mengirimnya bukan mengutus dan supaya Ayub berbicara dengan apa yang Allah telah kirim kepadanya apa tadi dikirim kaki emas kaki apa belalang dari emas arsalahu Allah mengirimnya memberikannya supaya Ayub itu berbicara dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya berupa kaki belalang dari emas wa anzala minal barakah dan Allah menurunkan berupa barakah supaya manusia mengambil faedah dan supaya mereka tahu bahwa salah bahwa ajabah dia Allah bertanya dan siapa Ayub menjawab li hikmatin balighatin minha karena adanya hikmah yang sangat dalam baligh maknanya dalam minha ayastabidan nas supaya manusia mengambil faedah dari apa yang tadi telah Allah berikan kepada Ayub alaihissalam maka kalimat tadi itu alam akun agnetuka anhada ini bukan bentuk pengingkaran terhadap Ayub dari Allah Bukan bentuk pengingkarannya Allah terhadap Ayub. Kenapa kau diambil kaki belalang tadi? Tidak, tapi pertanyaan kemudian dijawab dan faedahnya supaya manusia itu tahu tentang apa yang diberikan oleh Allah kepada Ayub alaihissalam. Demikian insyaallah maknanya. Soalun wala yunafi an min barakatihi. Rijl itu muannas karena dia apa? perpasangan Yang dikatakan hadihi. Wala yunafi an takuna hadir rijlu min barakatihi yakni hadir rijlu yakni hadir rijla min nadhab dakhlatun fi barakatillah. Jawab min barakatillah. Artinya tidak ada penafian akan keberadaan kaki ini, kaki belalang tadi itu dari barokahnya Allah yaitu kaki ini kaki belang tadi itu termasuk dari yang datang apa yang berupa emas masuk dalam barokahnya Allah Taala jawabannya min barokatillah isbat penetapan iya termasuk di barokahnya Allah Taala Soalun ahsanallahu ilaika hal kallamallahu ayyuba Alaihissalam salam biwasitatin subhanahu wa ta'ala Ahsanallahu ilaik ya ini juga ini doa sebelum bertanya. Semoga Allah berbuat ihsan pada engkau ya Syekh. Apakah Allah berbicara kepada Ayub salam dengan perantara? Ya kan? Perantara dari malaikat misalnya tidak. Jawabannya ya dzaharu minasyak annahu kallama subhanahu musafahatan. Panam musafah lang langsung Ya, Yadhar yang nampak dari konteksnya, dari susunan kalimat ini, kata saya bin Bas, bahwasanya Allah Ta'ala berbicara kepada Ayub musafahatan langsung. Ya kan, musafah ini langsung. Tanpa perantara. Bukan pakai tulisan, bukan pakai apa, apa perantara yang lain, tapi musafahah. Wala yang mendalik. Nah, perhatikan dan tidak ada halangan untuk bicara langsung kepada siapa yang Allah inginkan dari hamba-hambanya. Enggak ada halangan bagi Allah Ta'ala berbicara langsung dengan siapa yang Allah inginkan dari sebagian hambanya. Mislu makallama Musa alaihissalam wa kallama Muhammad dan alaihi wasallam. Semisal Allah berbicara kepada Musa Wa kallamallahu Musa takliman. Dan juga Allah berbicara kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Ya kan? Wa Muhammadun lamma urja bi ila sama. Ya qala ta'ala wa kallamallahu Musa takliman. Wa Muhammadun lamma urja bihi. Mana urja? Dinaikkan urut situ dari bawah ke atas, urut Dan juga Nabi kita Muhammad SAW tatkala di eh, dapat dinaikkan ke langit kallamahullahu Allah berbicara langsung kepadanya. Wa farada alaihi salawatul khams Allah mewajibkan memfardukan atas beliau sallallahu alaihi wasallam salawat lima kali waktu sehari semalam. Ya kan? Bahkan hadis siang terkait dari Mi'raj sangat panjang di mana bahwasanya Nabi ketemu Musa alaihi salam ya disuruh balik minta takhfif minta keringanan sampai berkali-kali ya kan ini menunjukkan bahwasanya Allah langsung berbicara kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada penghalang jika Allah mengendaki dan perkara-perkara yang gamblang semua tadi sebagaimana telah kita sebutkan dipersulit oleh orang-orang yang memiliki subhat kerancuan dalam perkara ini sehingga harus dibeberkan panjang lebar oleh alul ilm dalam makin tahawiyah dan yang lainnya sarah tahawiyah panjang lebar penjelasan tentang masalah kalam nukilan panjang lebar maka dikatakan saya bebas ya, dalam beberapa waktu yang lalu ya kan yu'zi nah, perkara ini yu'zi menyakitkan yut'ib mencapekkan menyulitkan dari kalangan siapa alul alul bidah sehingga beliau menutup dengan perkataannya qabbahahumullah. Semoga Allah memburukkan mereka. Kenapa? Karena menyulitkan kaum muslimin. Membuat ruwet dalam permasalahan yang sudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Qala Allah Bukhari rahimahullah nisbatakum sab'al wa mi'a wa arba'at tis'in 7494. Haddatsana Ismail Hattasani Malikun an Ibn Syihab. Ana bi Abdul Ana bi Abdullah Al-Agharri. Ana bi Hurairah ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tanazzalu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila samaid dunya. Perhatikan dalam catatan kaki kada fil fath yatanazzal wa fi umdatil qari wa ghairihi yanzilu mananya sama turun Rabb kami turun Rabb kami tabar tabaraka ta'ala turun kula lailatin setiap malam ila sama dunia kepada langit yang ke langit yang pertama yang paling dekat dunia langit yang paling dekat kapan hina ya baqasulusul laili al akhiru ketika malam tinggal sepertiga bagian akhir. Fayaqulu maka berkata Allah Ta'ala Mayyad'uni fastajiba lahu mayyas'aluni fa'utiyahu wa mayyastaghfiruni fa'aghfir lahu. Ini semuanya perkataan Allah Ta'ala. Fayaqulu man yad'uni siapa yang berdoa kepadaku maka aku ijabai doanya Siapa yang minta kepada aku maka aku beri permintaannya. Siapa yang minta ampun aku maka aku ampuni baginya. Ini semua perkataan Allah Ta'ala. Dan mereka yang tidak menetapkan turunnya Allah. Turun apa ya? Turun nikmatnya. Masa nikmat bisa berkata fayakulu. Masa nikmatnya ngomong? Nikmat orang ngomong. Siapa yang berdoa aku pada nikmat? Ya. Kukabulkan siapa yang minta kepada aku, kuberikan, kuberi. Siapa yang minta ampun kepada aku, masa masih minta ampun. Jadi benar-benar Allah turun. Bagi yang mereka yang mengingkari Allah tidak turun, bahkan turun nikmatnya berarti yang ngomongin adalah nik nikmat. Minta ampun kepada nikmat. Minta minta sesuatu kepada nikmat. Doa kepada nikmat. Nah, ini adalah perkara yang batil sebetul-betulnya kebatilan jadi kalau mereka mengingkari Allah turun dan yang turun adalah nikmat Allah maka jadinya apa? nikmat yang awang siapa minta kepada nikmat dia boleh nikmat siapa yang minta sesuatu kepada nikmat maka diberi nikmat bagaimana inilah batilnya perkataan mereka tapi perhatikan ya Allah, asarah wa hadha tanazzulu sabitun min ahadisa katsirah maka saya surah berkata saya besar rahmat Allah wa tanazul ini turunnya Allah ini adalah sabit. Mana sabit? Yakni telah tertetapkan. Bukan omong kosong. Bukan hayalan, bukan dongeng belaka. Tapi sabit telah tertetapkan dari beberapa hadis yang sangat banyak. Wa mutawatirun dan juga mutawatir datangnya dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam mutawatir bukan sekedar cuma hadis ahad tapi hadisnya bentuknya mutawatir wa fi dilal ala uluwillahi kama taqaddama binal ayat wal ahadits ad-dalati ala nuzul juga dalam hadis ini ada dilalah ada penunjukan makna bahwasanya Allah itu di atas ala uluwillah ini turun dari atas ke ke bawah Ya namanya turun dari atas ke bawah, bukan lalu berada di mana-mana. Orang awam ditipu oleh alul beda. Ya kan? Allah dikatakan berada di mana-mana. Ditetapkan Allah berada di atas enggak, enggak terima. Jadi yang benar seharusnya Allah adalah berada di atas. Sebagaimana telah lewat dalam beberapa ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang nuzul fatanazzulu wan nuzulu kullu dalun ala uluwil munazzil Tanazzul dan nuzul seluruhnya adalah menunjukkan tentang ketinggian yang munazzil yang menurunkan ya Allah yang turun wa anna fawqal jami' subhanahu wa ta'ala maka sungguh Allah adalah di atas jami' di atas seluruh makhluk Al-jami maksudnya adalah di atas seluruh makhluk. Jadi Allah berada di, berada di atas seluruh makhluk datnya. Wa anna yanzilu ila sam'i dunya kula lailatin nuzulan yaliku bijalali. bahwasanya Allah turun ke langit yang paling dekat, langit dunia ini yang kita lihat. Setiap malam turun yang sebenarnya yang layak dengan keagungannya, kebesarannya. La ya'lamu kaifiyat siwahu subhanahu wa ta'ala. La ya'lamu enggak ada yang mengetahui tentang bagaimana turunnya Allah. Enggak ada selain Allah yang mengetahuinya. Maka unhi alin faqal aras bersamaan dengan Allah itu turun tetap alin maha tinggi di atas aras. Artinya Allah turun ke langit yang pertama bukan kemudian Allah dikelingkupi oleh arus, dilingkupi oleh langit. Bahkan Allah berada di atas seluruh makhluknya. Mafhum? Kenapa kok demikian? Karena sifat ulu sifat datiyah. Lahu ulul mutlak. Memiliki ketinggian yang mutlak tak pernah Allah dalam sifat yang lawan daripada ulu daripada tinggi sifat rendah sifat kurang sifat ulu sifat sempurna dan Allah nggak boleh disitu dengan sifat kurang nah sifat rendah nggak boleh maka oleh itu dikatakan bahwasanya Allah turun ke langit yang pertama tidak kemudian maknanya di bawah arus tidak maknanya di bawah langit yang kedua ketiga keempat dan selanjutnya tidak Bahkan Allah berada di atas seluruh makhluknya. Di atas arsnya. Maka dikatakan ma'akauni alin faukol ars Wawa faukol jami dan dia Allah adalah di atas seluruh makhluknya. Ini berarti kan? Jadi ketika ada subuhat yang lewat di telinga kita, kalau Allah turun yang ke langit yang pertama, berarti harus berada di atas Allah? Tidak. Kenapa? Karena sifat tinggi bagi Allah adalah sifat yang sifat datia ya, Tak pernah Allah memiliki sifat selain tinggi. Sifat ketinggian nggak pernah Allah memiliki, eh, nggak eh, pernah Allah terkosongkan darinya. Allah tak pernah terkosongkan dari sifat ketinggiannya. Ketinggian zat, berarti kan ketinggian zat Zatnya Allah tak pernah dalam sifat dalam dalam kerendahan. Kapanpun. Kapanpun. Sifat yang azaliyah senantiasa Allah Maha tinggi zatnya. Jadi ketika dikatakan Allah turun ke langit yang pertama setiap malam, bagian, ketika malam bagian seperti bahkan akhir, ini bukan berarti Allah berada di bawah makhluk yang lebih tinggi dari Allah. Tidak. Bahwa Allah berada di atas seluruh makhluk kapanpun. Turun ke langit yang pertama, Allah berada di atas seluruh makhluknya. Di atas ars, berada di atas ars. Mereka bahwa wa faqul jami' wa tanazzalu ila sama'id dunya kullalatan nuzulan yaliku bi jalali la yu'lamu kaifiyatu subhanahu. Dan Allah turun ke langit yang pertama, langit dunia ini setiap malam sepertiga malam bagian akhir La yala, yaliku nuzulan turun yang layak dengan keagungannya tidak diketahui tentang kaifiah tentang tata caranya yang maksud tinggi dan maha sisi Allah dan maha tinggi. Ini harus dipahami seperti itu, nggak boleh selain itu. La yajuz ayyufama ghairuhu. Nggak boleh dipahami selainnya. Kenapa? Karena sifat tinggi bahkan adalah sifat apa? Sifat datia. Mahfum? Nah itu. Maknanya Allah nggak pernah memiliki sifat selain atau lawan daripada ketinggian. Kapanpun, nggak ada satu waktu tertentu dari dulu sampai nggak ada akhirnya, nggak ada akhirnya dari awal lah awal wal akhir seperti ketinggian Allah Taala. Kapanpun. Maka ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah turun ke langit yang pertama, ini bukan berarti pada waktu itu langit yang kedua, ketiga dan selanjutnya meng, apa, melingkupi Allah ini ti, tidak taib wa huwa nuzulun yaliku bi jalali wa la yatanafa ma ikhtilafil lail wan nahar fi sa'iri arja'id dunya dan turun ini adalah turun yang layak dengan keagungan Allah dan ini tidaklah bertentangan tidaklah saling nafi menafikan bersamaan dengan perbedaan malam dan siang di seluruh belahan dunia Fa innal laila wan nahara fid dunya mukhtalifun. Maka sungguhnya malam dan siang itu di dunia ini adalah berbeda-beda. Sekarang ini jam Isya, ya kan? Di Jakarta sana belum. Terus ke arah barat belum lagi. Terus belum lagi. Di timur sana sudah lebih ma lebih malam. Nah. Mafhum? Demikian juga sepertiga malam di sini akan akan ada sepertiga malam diapakan? selanjut selanjutnya. Kalau kita memahami dengan akal kita, maka senantiasa Allah berada di langit yang per pertama. Kalau kita memahami akal kita yang dangkal ini, maka senantiasa Allah itu berada di langit yang pertama. Kenapa? Karena seperti malam terus bergeser, terus bergeser, nggak ada habis, nggak ada habisnya. Ya toh? Nggak ada habisnya seperti di dunia ini nggak ada habisnya. Terus seperti malam di sini belum di barat sana belum. Terus habis dari sini bergantian di sana terus. Berarti kalau begitu setelah sesuai dengan akal kita, maka Allah berada di langit yang pertama terus. Maka oleh itu karena akal kita nggak jangkau, kita tetapkan sebagai wadah dalil bahwasanya Allah berada di atas seluruh makhluknya. Turunnya ke langit yang pertama tidak ada yang mengatur tentang cara tata cara kaifiyahnya Allah taala alam. Fa akhirul laili inda qaumin wa laisa bi akhiril laili inda akhirin. Nah, Tengok. Akhir malam, sepertiga malam pada suatu kaum, ini bukan akhir bukan sepertiga malam bahkan pada kaum yang lain. Kita sepertiga malam, taruhlah kita bilang jam 3 sepertiga malam. Ya kan? Di daerah sana Saudi dan terus ke barat belum sepertiga malam. Di timur sana sudah lewat. Sudah lewat sepertiga malam. Nah, Bal wastul lail aw awalul lail kama bainal masyriq wal maghrib fa huwa nuzulun yaliku billahi fi kulli baladin wa fi kulli iklimin wa fi kulli jihatin fi hasabiha fi hasbiha la yu'lamu kaifa dzalika la ya'lamu kaifiyata dzalika illa huwa subhanahu wa ta'ala maka ketetapannya adalah ketetapannya yaitu Allah berada di atas aras ya kan ketika turun ke langit yang pertama nggak boleh dipahami bahwasanya harus kosong dari Allah Taala harus kosong dari Allah Taala kemudian Allah berada di bawah harus tidak bisa dipahami seperti itu kalau ini panjang lebar dijelaskan oleh alul ilm maka dikatakan di sini waktu kata babi ada Abu Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kitaban dan syarah hafi hadisan nuzul. Ada kitab satu jilid tebal ya kan dicetak secara khusus karya Ibnu Taimiyah rahmatullah syarah hadis nuzul penjelasan tentang hadis nuzul hadis tentang turunnya Allah ke langit yang pertama setiap malam ketika malam tinggal sepertiga bagian akhir ini diterangkan oleh Ibnu Taimiyah rahmatullah dalam satu jilid dicetak secara khusus oleh sebagian alul ilmu mereka katakan syarah fihi hadisan nuzul wa bayana fi hadil ma'ani. Menjelaskan dalam hadis dalam kitab tersebut hadis nuzul dan menjelaskan dalam kitab tersebut tentang makna-makna ini. Wa anna nuzula sifatun khassatun min sifatillahi azza wa jalla yalzamu minha takyifun wala tamsilun kasairi sifat. Dan bahwasanya nuzul turunnya Allah adalah sifat yang khusus dari sifat-sifatnya Allah azza wa jalla tidaklah mengharuskan turunnya allah tadi itu dibagaimanakan, dipermisalkan, enggak harus semua seperti seluruh sifatnya Allah Taala. Enggak ada takyifnya, enggak ada tamsilnya. Fala yalzamu minha ta'arudun. Nah, nggak mengharuskan adanya saling pertentangan bisa bab ikhtilafil laili wa nahar fil buldan. Enggak ada saling pertentangan dengan sebab perbedaan malam dan siang di negeri-negeri Fataarudu binisba ilayna wali sifatina kalau ta'arud pertentangan itu terkait dengan kepada kita sifat-sifat kita amma binisba ilallahi fala ta'arudu li'annahu la ya'lamu kaifiyata sifat illa subhanahu ya kan jadi terkaitan dengan Allah Ta'ala masalah turun ini enggak ada saling pertentangan. Kenapa enggak ada yang mengatakan tentang kaifiahnya sifatnya Allah Taala kecuali Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya apa? Alal abdi al imanu wa taslimu. Nah, maka kewajiban atas orang hamba beriman dan pasrah menerima al iman wa taslim pasrah menerima enggak mengangkal-ngakali wa alal umma al iman wa tasdiq wal iqraru bima ja'an Rasul sallallahu alaihi wasallam kewajiban atas umat beriman dan membenarkan dan mengikrarkan dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam alal wajhil layak di atas segi yang layak billahi dengan Allah wa alal ma'na alladhi aradahu Allah subhanahu wa ta'ala di atas makna yang Allah inginkan ini yang diinginkan oleh bin Bas rahimahullah taala supaya kita tidak mengakal-ngakali keterkaitan dengan eh Bilal dengan perkara ini Bilal supaya Allah gak kita gak mengakal-ngakali terkait dengan masalah ini tapi perhatikan jadi atas umat yang beriman wajib untuk beriman dan membenarkan dan mengikrarkan dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW dan atas segi yang layak dengan Allah dan di atas makna yang Allah inginkan. Mafhum? Walal mana alladhi aradahu Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan panjang lebar karena kalau kita jumpa orang sufi kita tetapkan Allah diturun ke langit yang pertama dan kita tetapkan bahwasanya Allah berada di atas arus, mereka kebingungan. Akal mereka nggak sanggup untuk menerimanya. Kemudian langsung menolaknya. Ini yang sering kita jumpai orang-orang sufi dalam perkara ini. Ya kan? Dan demikianlah alul bidah. Akal mereka yang ditepankan kemudian hadisnya Rasulullah harus dipelintir. Pemahamannya alusunah harus di nah, dibatalkan, tidak dihiraukan. Maka perhatikan wal faidah al adimah min hadha hassul ibad ala do'a fi hadal waqt al adim faedah yang sangat agung dari hadis yang tadi telah kita baca, hadisnya Hurairah anhu, hadis nuzul, yakni faedahnya adalah apa? Hasul ibad. Ibad terdorong. Dorongan terhadap hamba supaya mereka berdoa pada waktu yang sangat agung tadi. Waktu kapan? Waktu sepertiga malam bagian akhir. Kenapa? Karena hal minta'in da'in fayustajabu Adakah orang yang meminta yang berdoa fastajabu maka diijabai doanya hal min taiban fayutabu alaihi adakah orang yang bertobat maka diterima taubatnya hal min sa'ilin fayuqta su'lahu ada orang ada orang yang meminta maka diberilah permintaannya hal min mustaghfirin fayughfaru lahu adakah seorang yang minta ampun maka diampuni baginya ini anjuran yang dikandung oleh hadis yang sangat agung ini adalah supaya kita menunaikan dan melaksanakan apa yang terkait dengan ada permintaan bertaubat dan yang semisalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di malam itu sesuai dengan syarat-syaratnya. Sesuai dengan syarat-syaratnya tentunya. Tapi insyaallah kita cukupkan dulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.